sebelum kita tutup daripada dari kita pada malam ini kita akan sampaikan sedikit daripada perkara yang penting <clears throat> yang perlu kita membuka mata kita yang perlu kita curahkan perhatian kita padanya daripada pertolongan Allah Azza wa Jalla <clears throat> kepada dakwah kita bahkan dengan perantara yang Allah berikan kepada kita daripada keperadaan para ulama al-masyayikh Syekh Rabi bin Hadid Syekh Ubaid dan para asatidah al-qadir yang terus membantu yang terus memudahkan Sampainya dakwah ini kepada kita semua Pada kesempatan ini, Fadil Kiram Rahimahullah. Kami nah, ingin menyampaikan kepada ikhwah semuanya. Untuk selalu memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Jalla agar dimudahkan daripada dakwah salafiyah kita ini untuk sampainya untuk dimudahkannya dakwah kita di penjuru negeri ini. Nah, lebih yang terjadi di daerah Pakaian Fatul Fir'aun Allah. Kita berharap agar Allah mudahkan kita untuk sana. Yang pada saat ini bagaimana seorang yang bernama Harith terus mengajarkan daripada subhatnya kepada ikhwan-ikhwan di sana yang terus memberikan mengembangkan agar jangan hadir dalam acara tersebut di Fatul Allah maka kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk ke sana. Agar Allah mudahkan kita untuk menyampaikan hak kepada mereka itu kita di sana dan tempat yang lain. Sekarang yang kami kira Allah Lalu kita sampaikan bagaimana keadaan seorang hari ini. Seorang yang jahil satu kira Allah Ya Allah yang mengetahui keadaan dia. Bagaimana kita ketahui tentang keadaan dia? Ketika dia dialog pada saat kita dipilih berapa tahun yang lalu yang dia mengubahsi ikhwan-ikhwan yang ada di sana. Bagaimana pembelaan dia terhadap Yazid bin Qadir jelas daripada Zain As-Sururiyin tentara Sururiyin Fakir Rahimahullah bagaimana syubhatnya kepada ikhwan-ikhwan yang ada di sana mengapa kita mentahdir Yazid padahal tahdir ulama belum ada kepadanya ini yang Fakir Rahimahullah syubhat yang berarti Nah, bentuk sebab yang dilakukan oleh hadis tersebut. Nah, juga bagaimana pembelaan dia kepada raja. La raja wala tawfih. Radio tersebut di dipanggil Iram, bagaimana dia membangga-banggakan, mengutamakan, bahkan bagaimana dia menjelaskan keutamaan untuk mendengarnya. Ini satu kira yang juga merupakan subat yang dilontarkan kepada saya yang pada masa itu. Nah, Bagaimana pujian dia lihatlah wajah yang dibandingkan dengan dakwah para asatidah, dakwah yang penuh dengan at-tahdir. Lihat orang-orang banyak berapa hidayah daripada suatu wajah. Maka itu terkira rahmatullah perlu kita ketahui, perlu anda sampai kepada antum keberadaan rojul tersebut sewaktu di Damas yang gagah memiliki daripada goncangan yang dahulu pada masa fitnah hajuriyah yang sama-sama pada waktu itu kita mengetahuinya dan merasakan nah sangat mudah rajul ini khawatir kiram lelaki ini manusia ini pria ini sangat mudah untuk tergoda dengan Tuhan yang pada masa itu Alhamdulillah Allah tampakkan al kepada kita keutamaan kita daripada seri haji mereka. Namun, orang satu ini dengan mudahnya ketika subah datang kepadanya ikut-ikutan membela daripada fitnah hajuriyah tersebut Alhamdulillah dengan bantuan sebagian ikhwan menjelaskan bahasa kepadanya menjelaskan kebenaran kepadanya dia kembali kepada Allah. Nah, yang sebelumnya dia ikut serta membela daripada kejuri dan mencaci maki para yang tidak berjalan bersamanya. Kemudian satu kiram pada masa ini kita lihat pula bagaimana juga dia sangat mudahnya terjebak terjerumus kepada bahaya daripada fitnah sendiri ini terlebih merupakan berdengkok kaki tangan dan permen dan kedalaman mutalawin makan ini nah yang kita berharap ada Allah Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya Bagaimana kalau Syekh yang langsung kita dengar kalau Kalam dia kepada Syekh Ubaid Kalam dia kepada Asyafidah Ini kita langsung dengar daripada yang keluar dari lisan Maka saya pikir Allah Kita mohon kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Allah kita Di di negeri kita ini di tempat-tempat yang lainnya pula.